Radio RBK di Kebumen dan pemirsa RBK TV Kebumen. Pendengar Radio satu di Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru serta radio lain yang ikut merelay siaran kita sekarang ini juga para netizen melalui streaming juga melalui Facebook ataupun YouTube di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas al-yaqin kita sudah membahas makna yakin Penjelasan Al-Quran, Sunnah serta akwal sahabat tentang yakin Beberapa buah manis dari keyakinan Dan poin terakhir Kaifiyah tahsili uh, tahsilil yakin Cara meraih keyakinan kita sudah membahas poin pertama yaitu ilmu Ilmu tentang Allah dan syariatnya Dengan mendalami ilmu tentang asma dan sifat Allah serta agama ini Akan diperolehlah keyakinan Itu sudah kita terangkan Sekarang kita masuki poin kedua Cara kedua untuk meraih keyakinan adalah daf'ul waridat wal khawatir wa ghairi dhalik minal umuril munafiyah lil yaqin. Cara kedua adalah menghindari menjauhi seluruh perkara yang bertolak belakang dengan keyakinan. Seluruh perkara yang bisa merusak keyakinan, yang bisa menurunkan kualitas keyakinan kita. Apa sajakah yang bisa merusak keyakinan kita? Tentu saja banyak. Salah satu diantaranya adalah faktor adanya setan, godaan setan laknatullahi alaih. Maka cara yang pertama adalah berjihad melawan godaan setan yang bisa menyesatkan kita dengan cara digerusnya keyakinan kita. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih Wa min thamma kana jihadu syaitan ala martabatain Bertitik tolak dari hal itulah maka berperang berjihad melawan setan ada dua martabat, dua tingkatan, dua step atau dua langkah. Pertama adalah جهاده فيما يلقيه من الشبهات والوساوس والخواتر المزعزعة لليقين وهذا لا يسلم منه العمد إلا إذا دفعه وجاهد شيطانه بدفع هذه الخواتر والوساوس والشبه فلا يقرأ في كتب الشبه ولا يجادل أهلها ولا يسمع منه ولا يجعل قلبه عرضة لكل آسر وكاسر وقاطع الطريق بل بري بنفسه أن ترقي منتديات شبكة الإنترنت ومواقع تواصلها الاجتماعي التي تلقي bishibaki syubah alal uqul min qibali ahli dhalalah derajat atau tingkatan pertama adalah memerangi setan dalam hal menolak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh setan ke dalam hati dan fikiran kita dengan syubhat yang bisa mengguncangkan keyakinan kita. Dan tak ada orang yang selamat dari hal itu kecuali orang yang benar-benar menolaknya. Perangi setan dengan menolak semua itu dalam bentuk jangan membaca buku-buku yang berisi syubhat Jangan berdebat dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang dipenuhi syubhat. Jangan mendengar ucapan penjelasan mereka. Seperti contohnya apa? Buku-buku filsafat. Buku-buku yang isinya berbicara tentang Islam tetapi didasarkan pada ro'yu si penulis. Jangan juga duduk-duduk untuk berbicara tentang Islam dengan mereka. Karena apa? Karena hati ini lemah dan syubhat menyambar secara dahsyat. Jangan membuka situs-situs, website-website, jaringan-jaringan di internet yang berisi tulisan yang berisi syubhat. Yang berasal dari orang-orang yang nyata-nyata kesesatan mereka. Jangan coba-coba ah ingin tahu pikiran mereka gimana ya, baca aja iseng-iseng. Jangan. Nanti syubhat masuk lalu berurat akar di dalam hati dan pikiran dan sulit untuk dicabut lagi Akhirnya dia meyakini kebenaran syubhat itu dan menjadi pembelaannya. Oleh karena itulah maka para ulama zaman dahulu amat sangat mewanti-wanti murid-muridnya, keluarganya termasuk anaknya untuk memilih kawan bergaul. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab khatru korona isu bahayanya memiliki korin-korin, kroni-kroni, kawan-kawan dekat yang buruk. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewanti-wanti ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil seseorang agamanya itu akan dipengaruhi oleh agama kawannya maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Apa makna hadis ini? Berkata para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala yang beliau jelaskan dalam kitab Bahjatul Majalis. Bahjatul Majalis itu tentang keutamaan majlis ilmu. Susunan Imam Ibnu Abdul Bar. Tapi di sana diterangkan bahayanya majlis ilmu yang narasumbernya orang yang penuh syubhat. Tidak boleh menghadirinya. Lalu dikutip hadis ini. Makna hadis ini kata Ibnu Abdul Bar, "Annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah, wadinu dinu al-'adah." Falihada umira alla yashaba illa man yara minhu ma yahillu wa yajmul fa innal khaira 'adah. Bahwa seseorang akan mengikuti kebiasaan apa yang dia lihat dari perbuatan sahabatnya. Sahabatnya memiliki kebiasaan berbuat begitu, berkata begitu. Itu akan diikuti. Kalau kita umpamanya selalu menggunakan kata-kata yang santun ketika berbicara. Bahasa Sundana, bahasa lemes, Lalu gaul sama orang yang bahasanya itu kasar Bahasanya itu tidak sopan Bahasanya itu tidak enak didengar Kita gaul sehari-hari dengan mereka Apa akibatnya? Tanpa disadari, tanpa terasa Kita menjadi mengikuti bahasa mereka Tanpa terasa tiba-tiba bahasa kita juga kasar Ketika kita ngobrol sama kawan-kawan yang halus, loh kok bahasa kamu jadi kasar begini? Tidak sadar. Nah, wadinu al-adah dan agama adalah kebiasaan. Makna agama adalah kebiasaan. Maknanya pengamalan agama adalah pengamalan yang rutin biasa dilakukan oleh manusia. Maka bila pemahaman dan pengamalan agamanya keliru akan diikuti kekeliruan itu. Pemahaman dan pengamalan agamanya itu lalai, dia mengabaikan kewajiban, mengabaikan haramnya larangan, dia juga lama-lama akan terbiasa mengikuti kebiasaan itu. Oleh karena itu diperintahkan untuk tidak bersahabat kecuali dengan orang yang terlihat indah perilakunya, bagus dan lurus pemahamannya karena kebaikan menjadi kebiasaan bagi orang seperti itu. Itu kata Imam Ibn Abdul Bar. Ada sebaik syair yang syair ini oleh para ulama disebut ashbah minas sunnah. Paling mirip sunnah isinya karena memang selaras dengan hadis. Yang membuat syair ini adalah Adi bin Zaid. Dia berkata, "Ma'anil mar'i la tas'al, wasal an qarini, fa kullu qarinin bil muqbil muqarin muqtadi." Jangan engkau tanya tentang seseorang Jangan engkau tanya bagaimana agamanya, bagaimana pemahaman dia, bagaimana pengamalan agama dia. Enggak perlu. Tapi tanya saja siapa kawan-kawan bergaulnya. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan kawan bergaulnya. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, enggak akan jauh, dia juga akan terjerumus. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang sering terjerumus ke dalam kebidahan, nggak akan jauh, dia juga akan mengikutinya. Ya. Berdasarkan hal itulah maka makna dari hadis tadi kata Imam Ibn Abdul Bar. Allah yukhalital insan yuhmiluhu ala ghairi ma yuhmadu af'al wal madahib wa amma man yu'minu minhu Man ya'manu minhu dzalika fala fi sohbatihi maknanya adalah seseorang janganlah bersahabat dengan orang-orang yang karakternya tidak terpuji pribadinya perilakunya ucapannya tidak terpuji adapun dengan orang yang aman dari semua itu maka tidak apa-apa untuk bersahabat dengannya Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika menerangkan al-mar'u 'ala dini khalili. Maknanya kata beliau la tukhallil illa man radita dinahu wa amanatahu. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Wa la tugharrir bidinik wa la tukhatir fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi Mana hadis ini adalah janganlah engkau berkawan, bersahabat, bergaul kecuali dengan orang yang engkau ridhoi agamanya dan amanahnya. Karena kalau kamu bergaul dengan orang yang seperti itu, orang yang agamanya bagus, amanahnya juga bagus, maka dia akan menuntunmu ke arah agama dan pemikiran serta karakternya. Kamu akan tertuntun menjadi seperti dia. Oleh karena itulah, jangan sampai kamu jerumuskan dirimu yang membuat agamamu tergadaikan, terubah secara tidak sadar dan tidak sengaja. Mungkin awal bergaul dengan orang itu ah tanpa memandang apa agamanya, bagaimana agamanya yang penting semakin banyak berkawan semakin bagus. Kan rata-rata begitu prinsip orang ya. Tanpa disadari kawan itu mempengaruhi. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala kata beliau faqad ruwiya fi hadzal hadits Unduru ila Fir'aun ma'ahu Hamman. Unduru ila al-Hajjaj ma'ahu Yazid bin Abi Muslim syarrun minhu. Unduru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja ibnu Haywah faqawwamahu wa saddadahu. Setelah disampaikan hadis ini, beliau menerangkan Imam Sufyan bin Uyainah, seorang yang bergelar Syekhul Islam Perhatikan Fir'aun. Siapa sahabatnya? Sahabatnya adalah Haman. Dari kalangan teknokrat atau saintisnya. Dari kalangan orang kayanya siapa? Korun. Dua-duanya buruk. Perhatikan Hajjaj bin Yusuf. Kawannya adalah Yazid bin Abi Muslim. Lebih buruk lagi daripada Hajjaj. Perhatikan Abu Sulaiman bin Abdul Malik dia ber, ber, apa, bersahabat dengan Raja bin Hafwa lalu mempengaruhi kekuasaannya dengan kebid'ahan dan sangat diktator. Kita tahu di zaman itu khalifah itu memiliki apa? penasihat yang terdiri dari kalangan Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk dipengaruhi sehingga khalifahnya juga berkeyakinan seperti itu dan seluruh manusia termasuk para ulamanya diwajibkan meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Kalau enggak ditangkap di penjara. Disiksa termasuk Imam Ahmad rahimahullahu taala ditangkap dan dipenjara hanya karena mempertahankan keyakinan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Beliau juga Imam Syafi'i berkata, "Man qala annal al makhluq faqad kafar." Siapa orang yang berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dia telah kufur. Lalu banyak riwayat tentang hal itu diperdebatkan dengan orang-orang Mu'tazilah, nggak bisa membantah orang Mu'tazilah tapi kekeh dalam keyakinannya. Di mana sih letak kafirnya orang yang menyatakan Quran itu makhluk? Karena orang yang menyatakan Quran itu makhluk, konsekuensinya berkeyakinan Quran itu ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan firman Allah. Nabi Muhammad makhluk, ucapannya, perbuatannya seluruhnya makhluk. Allahu khalaqakum wa mata'amalun Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Amal perbuatan, ucapan juga ini makhluk ciptaan Allah Azza wa itu pertama. Kedua, kalau mereka meyakini Al-Quran itu kalamullah sifat Allah lalu dikatakan itu makhluk menyebut makhluk kepada sifat Allah adalah kekufuran karena sifat itu adalah sesuatu yang melekat dari zatnya dan tidak terpisahkan dan inilah yang menyebabkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para ulama menyatakan siapa yang meyakini mengatakan Quran itu makhluk dia itu kufur. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya. Kalau mushaf jelas makhluk. Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, ditulis dalam mushaf. Lisan yang mengucapkannya, dada yang memeliharanya, mushaf tempat menuliskannya itu makhluk. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh lisan, yang dipelihara dalam dada, yang tertulis di dalam mushaf, itu kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah adalah dua ayat dalam satu surat yang sama. Surah apa? Ar-Rahman. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa dan telah abadilah. Apa yang abadi? Wajhu. Wajhu ini sifat, sifat dzatiyah bagi Allah. Kenapa wajhu tidak wajha atau wajhi? Karena dia fa'il dari yabqa. Wajhu rabbika rabbi. Rabbi ini zat Allah. Rabbi kenapa rabbi tidak rabba atau rabu? Karena apa? Mudhaf ilih Wajhu mudhaf rabbika mudhaf ilih Ini nggak bisa diterjemahkan. Harus paham nahu. Kalau enggak naon mudhaf ilih teh. Nerangkannya juga susah kepada yang nggak bisa ilmu nahu. Zul jalali wal ikram. Zu, kenapa zu? Dia sifat dari wajhu. Wajhu sifat Allah. Ya. Nah, di ayat terakhir surat Ar-Rahman dikatakan Surah Ar-Rahman ayat terakhir menyatakan uh, apa namanya? Wa tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika. Tabaraka maha barokah. Siapa? Ismu rabbika. Nama rabbu. Rabbika zat. Dhil jalali wal ikram. Bukan dhu tapi dhi. Dhil jalali, jalali wal ikram dalam ayat ini menjadi sifat bagi Rabbi dan Rabbi adalah zat. Dalam ayat tadi Rabbu eh, wajhu rabbika dzul jalal wa ikram. Dzul jalal wa ikram lafadznya sama tapi menjadi sifat bagi wajhu. Wajhu adalah sifat. Dzul jalal wa ikram oleh Allah digunakan menjadi sifat bagi sifat Allah dan sifat bagi zat Allah menunjukkan sama antara zat, zat dan sifat. Maka kalamullah adalah sifat Allah. Sama dengan zat Allah. Makanya boleh nggak kita berlindung kepada sifat Allah? Boleh. Boleh nggak kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah? Iya. A'udzu bi apa a'udzu bi kalimatillahi tama. Aku berlindung kepada bukan kepada zat Allah tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Boleh berlindung kepada kalimat Allah karena kalimat adalah sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Itu bukan makhluk. Kalau eh, sifat Allah melekat pada zat yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Contoh, bola itu bundar. Bendanya, zatnya bola, bundar apanya? Sifatnya. Bisa nggak antara bundar dengan dengan bola dipisahkan? Ini bolanya, ini bundarnya. Bisa? nggak bisa. Sesuatu yang melekat, tidak bisa dipisahkan. Bisa dikempesin, oh, jadi bola kempes atau jadi sifatnya kempes gitu, bundarnya hilang. Walhasil zat sama dengan sifat. Al-Qur'an kalamullah, kalamullah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Makanya boleh kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dan kalimat Allah di antara Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak boleh dibedakan. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Mushafnya makhluk. Lisan yang mengucapkannya makhluk. Dada yang memeliharanya makhluk. Itu nanti hilang, itu musnah. Bisa nggak mushaf Al-Qur'an dibakar lalu hilang musnah? Bisa. Tapi Al-Qur'annya yang tertulis, Al-Qur'an yang kita ucapkan, Al-Qur'an yang terpelihara dalam dada, dada itu kalamullah. Itu tetap ada. Walaupun dadanya hancur, lisannya sudah hancur, Al-Qur'annya apakah hilang? Enggak, ada di yang lain-lainnya. Walhasil orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Syafi'i Imam Ahmad menyatakan dia kafir. Nah, Khalifah pada saat itu memaksa semuanya untuk begitu karena pengaruh seorang penasihat yang Mu'tazilah tadi. Berkata sebagian uh, hukama, hukama itu para ulama. Wa idza jaa wa innama jaa an-nahyu an mukhalatati qura'is su wa tahdhir min mujalasatihim. لأن اتباع الإنسان مجمولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن فمجالسة طلاب العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم ومجالسة الزهاد تزهد في الدنيا wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahli al ahwa turdi fi mahawil bid'ah wa mujalasatul hirs ala dunya tuharrik fi nafsi al hirs ala dunya wa hakadha datang atau adanya larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang buruk dan datangnya peringatan untuk bergaul dengan mereka disebabkan karena tabiat manusia itu diciptakan dengan membawa karakter mengikuti kawan dan lingkungan tempat dia bergaul. Maka bergaul dengan para penuntut ilmu akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh bersemangat dalam menuntut ilmu pula. Bergaul dengan para zuhad Zuhad itu ahli zuhud. Akan menyebabkan kita juga akan zuhud terhadap dunia. Bergaul dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa akan menjerumuskan kita ke dalam kebid'ahan yang biasa mereka lakukan. Bergaul dengan orang-orang yang tamak terhadap dunia maka akan menyebabkan menggerakkan hati kita untuk juga mengejar dunia. Coba umpamanya antum bergaul dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Jangan kita jangan berup, bukan berupa suruhan. Kalau ada orang tadinya polos, tadinya ngaji, terus bergaul dengan orang-orang yang terlibat dalam partai politik. Apa yang diomongkan? Pasti politik. Lalu membawa Islam. Islam itu menekankan aspek politik nih ayatnya nih hadisnya. Akhirnya reng, akhirnya dia terlibat dalam percaturan politik Kalau tergerak saya juga mau ikut kalau begitu. Kan begitu akhirnya. Begitulah seterusnya dan ini menunjukkan besarnya pengaruh kawan bergaul. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala Kata beliau, "Wa man ta'ammala as salaf wa tadabbara siyarahum ala dhalik wa ra'a shiddata hadrihim wa tahdhirihim min rufaqa'is su' min fusaqin wa mubtadi'ah wa ghairihim." Siapa orang yang memperhatikan kehidupan generasi salaf, memperhatikan sejarah atau biografi mereka dalam hal itu, dia akan melihat kerasnya peringatan mereka agar tidak bergaul dengan orang-orang yang buruk baik dari kalangan ahli fasik, ahlul kabair, ahlul bid'ah dan yang lain-lainnya. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuhu. Di antara bukti fakihnya seseorang terhadap agama adalah dia akan memilih kawan berjalannya, kawan-kawan duduknya dan siapa yang dicintainya. Berkata Abu Qilabah ketika mengomentari perkataan Abu Darda ini. Kata beliau, "Ala taro ila qauli syair anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtadi kata Abul Qilabah tidakkah engkau perhatikan ucapan seorang penyair penyair ini menyatakan tentang seseorang jangan kamu tanya tentang agama dan pemahamannya tapi lihatlah kawan-kawan bergaulnya karena kawan bergaul itu akan menjadi panutan bagi orang yang bergaul dengannya. Lalu berkata Al-Asma'i rahimahullah tentang bait syair ini, dia berkata, "Lam ara baitan asbaha bisunnati minhu." Aku tidak pernah melihat sebait syair yang lebih serupa dengan sunnah dibanding syair ini. Syair ini, syair ini menyatakan jangan kamu tanya tentang agama dan pemahaman seseorang. Cukup lihat siapa kawan bergaulnya. Karena seseorang akan mengikuti pemahaman dan kebiasaan orang yang menjadi kawan bergaul. Cukup lihat itu maka dia akan serupa dengan orang itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu i'tabirun nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yudakhin illa man yu'jibuh kata Abdullah bin Mas'ud ya kenali manusia dengan kawan-kawan bergaulnya kenali orang-orang jangan bertanya kamu pemahamannya gimana sih Menurut kamu tentang ayat ini bagaimana sih? Tentang hadis itu gimana sih? Nggak perlu untuk mengetahui bagaimana pemahaman dia, bagaimana keseharian dia, bagaimana pengamalan agamanya. Nggak perlu. Tapi apa? Lihat kawan-kawan bergaulnya. Fa innal mar'a la yudakhin illa ma yu'jibuh karena seseorang itu tidak akan memiliki kebiasaan kecuali mengikuti orang yang dikaguminya. Berkata Al-Amas rahimahullah, "Kanu la yas'aluna anir rajul ba'da thalath." Para ulama salafus soleh dulu tidak pernah bertanya tentang seseorang setelah mengetahui tiga perkara tentang orang itu. Pertama, mamsya. Kawan berjalan dia. Kalau dia berpergi ke sana kemari dengan siapa tuh? Ya. Wa madkhaluhu kawan ber, bermajlis dia. Dia suka duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bermajlis ngaji dengan siapa kepada siapa. Dan yang ketiga wa ilfuhu minanas siapa orang yang dicintainya. Siapa yang mencintainya. Karena nggak mungkin ahli taat dicintai oleh ahli maksiat, ahli sunnah dicintai oleh ahli bidah nggak mungkin. Ahlu Tauhid dicintai oleh orang-orang musyrik nggak mungkin. Cukup dengan melihat kawan duduknya, kawan berjalannya, dan siapa orang yang mencintainya dan siapa orang yang dicintainya. Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, kata beliau, "Laisa syai'un ablagha min fi fasadi rajulin salahi min sahibin tidak ada sesuatu pun yang paling besar pengaruhnya dalam merusak seseorang atau memperbaiki seseorang dibanding sahabat dekatnya kalau kita umpam memiliki anak atau kenalan yang buruk akhlaknya bagaimana cara memperbaikinya suruh bersahabat dengan orang-orang saleh Keburukan akhlaknya itu nanti akan terperbaiki melalui pergaulan dengan orang-orang soleh. Kalau orang itu umpamanya lalai terhadap sholat, diajak ke pengajian susah dan seterusnya, suruh bergaul dengan orang-orang ahli ibadah dan ahli ngaji. Bergaul, senang dengan orang-orangnya karena akhlaknya baik, lemah lembut, santun. Lama-lama kagum, lama-lama ikut ngaji, yuk ngaji. Ya sudah mu'adhan, hayuk ke masjid, ikut ke masjid. Jadi satu hal yang paling besar pengaruhnya dalam merusak atau memperbaiki seseorang adalah sahabat. Maka bersahabat dengan orang buruk menyebabkan kita akan menjadi orang seburuk dia. Bersahabat dengan orang soleh kita akan terperbaiki kekurangan, keburukan dan kesalahan kita. Berkata Qatadah rahimahullahu taala. Kata Qatadah, "Inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa shaklahu. Fasahibus salihin min ibadillah. La'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum." Kami demi Allah kami tidak pernah melihat seseorang bersahabat dengan orang lain kecuali orang itu akan serupa dengan sahabatnya. Serupa dalam karakter, serupa dalam kebiasaan, serupa di dalam habits dia, ya kebiasaan dia. Karena akan merubah orang itu sedikit demi sedikit maka bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah maka kalian akan seperti mereka atau akan persis sama dengan mereka. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Laisa lil mu'min ayyak undama kulli man syaa'a." Kata beliau, tidak boleh seorang mukmin itu duduk-duduk bergaul dengan sembarang orang. Karena apa? Karena akan terpengaruh oleh orang yang menjadi kawan duduknya atau kawan bergaulnya. Asar-asar yang seperti ini amat sangat banyak. Diungkapkan oleh para ulama yang apabila kita ungkapkan seluruhnya bisa menghasilkan atau bisa menghabiskan waktu berjam-jam, pertemuan berpuluh-puluh kali dan berpuluh-puluh jilid buku. Tapi intinya adalah bahaya bergaul dengan orang-orang yang buruk. Kita melihat orang yang tadinya istiqamah, memelihara diri soleh. Lalu bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya, orang fasik, orang ahli maksiat. Lalu bersahabat dengan yang seperti itu lambat laun dia akan terkontaminasi oleh kefasikan, kefajiran. Lama-lama akan persis seperti sahabatnya. Fahadhi hiya sunnatullahi fi khalqi. Inilah sunnatullah yang Allah terapkan di kalangan hamba-hambanya. Bahwa orang itu akan terpengaruh oleh sahabat dekatnya. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu yang menarik, yang menyeret. Bukan menarik interesting bukan, menarik ngabedol bahasa Sunda nama ya. Ngabedol itu apa? Menarik. Me menyeret. As-sahibu sahib. Berdasarkan hal itu berkata Syekh Abdul Razak حفظه الله وعلى هذا فخلطة الفساق وأهل السوء من أعظم أسباب نقص الإيمان وضعفه بل ربما إدمحلاله وتلاشيه وذلك بحسب حال هؤلاء في السوء وبحسب خلطته لهم Berdasarkan hal itu maka bergaul bersahabat dengan ahli fasik orang-orang yang buruk termasuk sebesar-besar sebab turunnya iman dan lemahnya iman kadang-kadang bisa mengakibatkan hilangnya iman sama sekali dan itu sangat bergantung kepada kadar keburukan kawan bergaul tersebut dan seberapa intens dia bergaul dengan kawan buruk tersebut. Ada enggak orang yang tadinya muslim lalu bersahabat dengan orang kafir lalu dia murtad? Banyak. Karena kawan-kawannya itu umpamanya agamanya berbeda, lagi ah, ngobrol-ngobrol, ah aku mau ke tempat ibadahku dulu, ikut aja yuk, ayo ikut. Awalnya nunggu di luar, lama-lama ikut masuk, lama-lama dibaptis. Ada yang begitu? Ada. Dan itu adalah bukti nyata dari buruknya pengaruh dari kawan bergaul yang buruk, ya. Nah, kita lihat para ulama sejak zaman baheula mula mewanti-wanti murid-muridnya, mewanti-wanti keluarganya jangan sampai bergaul dengan orang yang salah. Nanti akan terjerumus ke dalam kesalahan kawan bergaulnya tersebut. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara cara untuk mempertahankan keyakinan adalah hindari setiap hal yang bisa merusak keyakinan kita baik dalam bentuk menghindari kawan-kawan bergaul yang buruk atau kawan-kawan bergaul yang pemahaman agamanya keliru dan penuh syubhat, ahli ro'yu mencampur adukan agama dengan adat, dengan budaya, dengan kultur, dengan kebiasaan setempat. Akhirnya agama bercampur baur antara wahyu dan ro'yu antara wahyu Allah dengan produk akal manusia akhirnya kemurnian agama dalam diri orang itu sudah tak terjaga lagi kalau sudah bercampur baur dengan budaya setempat kebiasaan setempat adat setempat maka bukan wahyu lagi agama ini Padahal kita sudah tekankan agama ini bukan produk akal, bukan produk rasa, intuisi bukan agama tidak didasarkan pada akal tidak didasarkan pada perasaan tapi agama didasarkan kepada wahyu akal dan perasaan yang harus menyesuaikan diri dengan wahyu dan kalau ternyata akal tak bisa mengikutinya hukumi akal sebagai sesuatu yang lemah yang kita miliki bukan menghakimi wahyu dengan akal ah menurut saya ayat ini nggak masuk akal nih ah hadis ini nggak masuk ke akal kita nih makanya walaupun sahih nggak diterima ah, banyak yang seperti itu kan mendahului Allah dan Rasulnya akibatnya apa akibatnya batal seluruh amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah. Kata Allah, "Hai hey, orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul." Mananya mendahulukan akal daripada ayat dan hadis. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum Libadin an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika berbicara seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lainnya. Yang dimaksud meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam Salah satu maknanya jangan mendahulukan akal kita daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu antah batu amalukum wa antum la nanti batal semua amal-amal kamu, kebaikan-kebaikan kamu. Kamu dapat pahala dari salatmu, dari Ramadanmu, dari haji umrahmu, dari infak sedekahmu. Itu batal tanpa kalian sadari. Antah batu amalukum wa antum la tashkur la tashurun. Batal amal-amal kamu tanpa kamu sadari, ya. Ini yang pertama, jihad memerangi setan maknanya adalah menolak subhat-subhat yang dilontarkan oleh setan. Berupa pemahaman-pemahaman yang keliru yang mungkin masuk dalam benak kita baik melalui bacaan, buku-buku, ataupun melalui ucapan orang, debat, berdiskusi dengan orang-orang yang menyimpang dalam hal itu, lalu kita pun terkontaminasi. Atau membuka situs-situs, website, tulisan-tulisan di internet yang banyak syubhat. Dan tanpa kita sadari menyerap dalam tubuh kita dan dengan penuh keyakinan kita mengapalagi men-share lagi. Pernah enggak menerima sharing dari teman-teman kita lewat medsos kita. Instagram, lain, grup-grup WA, Facebook ya. Nih, siapa yang memberitahukan datangnya bulan Rajab kepada manusia akan begini begini begini itu kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada yang nerima begitu? Itu hadis palsu, enggak ada hadis yang kayak begitu, ya. Tapi masuk itu, oh iya ini kata Nabi. Lalu kita karena ingin memperoleh keutamaan di-share lagi, ya enggak? Di-share lagi. Suruh share, suruh share. Maka menjadi dosa beruntun karena mengatasnamakan nabi, menyebarkan hadis palsu. Melanggar hadis la takdzibu alayya fa innal kadziba alayya laisa kal kadhibi kal kadzibi ala ahadikum. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Sebab berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Salah satunya adalah dengan menyebarkan hadis palsu. Jangankan hadis palsu, hadis do'if sekalipun kita sebarkan tanpa menjelaskan kedo'ifannya itu sama dengan menyebarkan atau berdusta atas nama Nabi SAW baik tidak apa namanya menyebarkan hadis do'if tersebut karena tidak tahu kedo'ifannya tidak tahu tapi sotoy. atau tahu tapi sengaja karena isinya dianggap bagus Walaupun isinya bagus jangan diaku-aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad bahwa tuntutlah ilmu sejak mulai dari buayan sampai liang lahat pernah? Itu isinya bagus enggak? Bagus. Tapi itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peribahasa dalam bahasa Arab. Walaupun bagus jangan diaku itu kata Nabi. Sama dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar ungkapan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Pernah dengar? Bagus enggak isinya? Mungkin bagus. Tapi jangan dikatakan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Ilmu apa yang bisa dipelajari di Cina? Di zaman itu ginseng belum ada. Eh ginseng bukan Cina, Koreanya. Apa? Ya, itu bukan hadis, itu palsu. Ya. Jangan diaku-aku sebagai sabda Nabi alaihi salatu Nah, itu karena apa? Karena efek dari bergaul. Efek dari bergaul dengan orang salah dapat surser kayak begitu tuh. Oleh kita karena nggak tahu tapi dianggap bagus di-share lagi ke orang. Terkenalah dengan hadis tadi, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di dalam neraka. Berkata muallif walizalik fa inna min al-umur al-muhimmati allati tu'inu al-'abda 'ala al-wusul ila martabati al-yaqin ay yadfa al-khawatir wal wasawis wa yaqdi 'ala asbab ash-shukuk wash-shubuhat fa idza dafa al-'abdu dhalika an qalbihi awrathu awrathahu dhalika ad-daf'u yaqinan sadiqan yajiduhu fi nafsihi Berdasarkan semua itu, maka di antara perkara-perkara penting yang bisa menolong seseorang meraih keyakinan adalah menolak seluruh syubhat, menolak seluruh was-was, menolak seluruh pengaruh-pengaruh buruk yang menjadi penyebab tertanamnya syubhat dan keraguan dalam hati kita. Bila seorang hamba sudah mampu menolak semua itu dalam hatinya, hal itu akan mewariskan keyakinan yang benar yang dia akan rasakan dalam dirinya. Inilah jihad yang pertama melawan setan yaitu jihad menolak syubhat. Syubhat ini sekali lagi yang berkaitan dengan pemahaman agama. Tapi keliru itulah syubhat dia memiliki dalil atau argumentasi atau alasan tentang keyakinannya tapi keliru kadang-kadang keliru dalilnya kadang-kadang dalilnya benar tapi keliru istidlalnya dia ambil ayat ayatnya pasti benar tapi penafsirannya yang dia pelintir dengan ro'yunya tanpa merujuk kepada para ahlinya Kadang-kadang berdalil dengan hadis-hadisnya palsu atau dhaif sehingga salah keyakinan yang lahir dari hal itu atau kadang-kadang hadisnya sahih benar tapi syarah atau penjelasan dari hal itu yang dia fahami secara keliru karena kurangnya ilmu. Lahirlah syubhat. Inilah jihad pertama, jihad melawan syubhat. Kedua, المرتبة الثانية جهاده فيما يلقيه من الشهوات فإنه إذا جاهد إذا جهد الشيطان في باب الشهوات أورثه ذلك صبرا كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولهذا كانت الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين Fasabru yadfa'u syahawat wal iradatil fasidah wal yaqin yadfa'u syukuk wasyubuhat. Tingkatan jihad yang kedua. Jihad terhadap bisikan setan berupa syahwat. Kalau tadi syubhat, sekarang syahwat. Kalau syubhat berkaitan dengan pemahaman yang keliru tentang agama. Kelirunya pemahaman tentang agama melahirkan keyakinan yang keliru, melahirkan amalan yang keliru, melahirkan dakwah yang keliru pula. Mendakwahkan sesuatu yang keliru dengan cara yang keliru. Itu syubhat. Kalau syahwat, nah syahwat mah berdasarkan ilmu. Tapi ada tapinya. Syahwat ini adalah bisikan setan untuk mengajak manusia berbuat dosa, maksiat, dan kedurhakan. Baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Walaupun orang itu tahu keharamannya. Didorong oleh setan, diberikan motivasi kuat untuk melakukannya. Walaupun tahu keharamannya. Seluruh keinginan untuk bermaksiat adalah syahwat. Keinginan untuk berzina. Keinginan untuk mabuk. Keinginan untuk berjudi, untuk mencuri, untuk gibah, untuk berdusta. Rata-rata pelaku seluruh dosa tadi tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Coba tangkap copet. Setelah ditangkap tanya, kamu tahu nggak nyepet itu haram? Tahu. Terus kenapa dilakukan? Dah butuh. Nyalurkan bakat. Bakatku butuh. Atau ada instruksi pangab. Pangab butuh. <laughs> Jadi aja dia melakukan. Tanya ke penjudi, tanya ke bezina, tanya ke pemabuk, tanya ke orang atau tanya ibu-ibu yang suka gibah. Sadar nggak? Tahu nggak bahwa gibah itu dosa? Tahu. Tapi kenapa di, dilakukan? Habis seru sih. Kalau obrolan tanpa gibah, ibarat rujak nggak pedas. Manis gula aja nggak ada cengeknya, nggak ada cabenya. Itu mah kolak atau Bukan rujak. Ibarat sayur tanpa garam, dingin. Obrolan tanpa gibah itu nggak seru loh. Walaupun tahu itu dosa. Tapi gampang nanti tobat. Ah, gampang ngomongnya. Padahal untuk tobat itu susah apa sukar? Susah dan sukar. Plus berat. Makanya diulang lagi, diulang lagi. Inilah syahwat. Maka kalau seseorang ada keinginan untuk berdosa, bermaksiat walaupun dia tahu bahwa itu dosa dan maksiat itu mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla wajib diperangi. Itu adalah waswas setan yang masuk ke dalam hati kita. Yang tadi berupa syubhat, yang ini berupa syahwat. Nah, wajib diperangi. Kita sudah jelaskan obatnya syubhat adalah ilmu. Maka belajar, belajar, belajar, ngaji, ngaji, ngaji, bertanya, bertanya, bertanya. Tapi bertanya jangan pakai WA, jangan pakai WA, jangan pakai WA. Tapi teleponlah, teleponlah, teleponlah. Siapa yang bertanya pakai WA, dijamin di delete. Sekali, dua kali delete, tiga kali diblokir. Makanya sering saya ungkapkan, kalau ada pertanyaan lewat WA, orang itu nggak ngaji kemungkinannya. Karena kalau ngaji pasti sering dengar omongan saya, jangan bertanya lewat WA. Telepon insya Allah diangkat walaupun nomornya tidak dikenal. Dikenal atau tidak telepon kering, angkat. Kalau nggak diangkat mungkin lagi ngaji begini, mungkin lagi di motor, mungkin lagi apa gitu, nanti telepon lagi, ya. Itu obat syubhat. Adapun obat syahwat adalah banyak istighfar, banyak tobat, banyak amal soleh, banyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang terus-menerus memerangi setan dalam menolak syahwat, dia akan memiliki kesabaran. Jadi menolak syubhat melahirkan keyakinan. Memerangi syahwat melahirkan kesabaran Dua hal inilah yang mengangkat derajat manusia ke tempat yang paling puncak, sabar dan yakin. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, "Walihada kanatil imamatu fid din tunalu bis-sabri wal yakin, was-sabru yadfa'u syahwat wal iradatil fasidat, wal yakin yadfa'u syukuk wasyubuhat." Oleh karena itu kata Imam Ibn Qayyim, keimaman dalam beragama hanya bisa diperoleh dengan sabar dan yakin. Karena sabar bisa menolak syahwat dan keinginan-keinginan buruk dalam hati serta keyakinan bisa menolak syukuk dan syubuhat keraguan dan kesalahpahaman tentang agama. Lalu beliau menukil ayat di dalam Al-Qur'an wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa orang imam, imam dalam agama. Imam itu adalah orang yang diikuti walaupun bukan pemimpin dari aspek sosial ataupun politik. Dari aspek politik dia bukan RT-RT acan. Demikian juga dalam kehidupan sosial dia bukanlah pemimpin yang diangkat. Tapi ucapannya, tingkah lakunya, fatwa-fatwanya menjadi ikutan bagi umatnya. Diperhatikan, diamalkan, diikuti itu imam. Seperti imam di bidang hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Mereka disebut imam karena apa? Karena memang realitanya mereka itu hadis-hadisnya, fatwa fatwa di bidang hadis diikuti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, di setiap negeri. Imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka RT juga bukan. Dari sana memang ada RT. Apalagi zaman itu. <laughs> Bukan pemimpin umat dari aspek sosial dan politik. Tapi fatwanya, pelajarannya, ilmunya, tingkah lakunya, seluruh ucapannya diikuti orang. Maka mereka disebut imam. Demikianlah imam-imam yang selanjutnya setelah mereka. Kenapa umpama Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Daqiqil Idan, imam-imam yang lain. Mereka disebut imam. Bukan karena pemimpin suatu kaum, suatu negeri, suatu kota atau negara. Tapi mereka adalah menjadi ikutan manusia di dalam beragama. Fatwa mereka, ucapan mereka, pelajaran mereka menjadi rujukan, diikuti. Makanya disebutlah dengan sebutan imam. Allah jadikan di setiap manusia nggak banyak imam, sedikit. Waj'alna minhum a'immatan. Aku kami jadikan di kalangan mereka beberapa imam yahdu nabi amrina yang memberi petunjuk dengan perintah kami petunjuknya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kenapa lama sabaru karena mereka bersabar terus wah dan mereka kepada ayat-ayat kami yakin mereka yakin kepada ayat-ayat kami makanya berkata Imam Ibnu Qayyim wa sabri wal yaqin tunalul imamatu fid dengan kesabaran dan keyakinan diperolehlah keimaman dalam beragama. Kedua hal ini dimiliki oleh semua imam. Mereka sabar, mereka yakin. Mereka sabar ketika menuntut ilmu. Dan kalau tidak sabar menuntut ilmu, tidak akan jadi ulama tuh. Baru sekali, dua kali pertemuan juga sudah pararana, sangkeng. Ah, kapok, ngaji itu ya. udah aja. mening hangout. Kan begitu tuh, ya. Tapi mereka ulet, sabar, tabah, ulet. Sampai ah, sekali nggak paham, dua kali nggak paham, tiga kali, sepuluh kali nggak paham. Terus sampai mungkin dua puluh, tiga puluh, seratus kali baru paham. Saya pernah cerita Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu seorang ulama di bidang nahu. Tapi beliau itu awal-awal belajar nggak paham-paham. Dia beliau orang Arab, bisa bahasa Arab sehari-hari, tapi untuk tata bahasa, gramatika bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahu perlu kecerdasan. Apakah setiap orang Arab dia mereka pandai nahu? Enggak, banyak yang enggak bisa. Samalah dengan bahasa Inggris, grammarnya orang-orang Indonesia mungkin lebih banyak banyak yang lebih paham, lebih jago daripada orang barat sendiri. Grammarnya bukan ngomongnya, ya teorinya. Nah, Imam Al-Kisai belajar nahu, nggak faham, paham Putus asa. Dia mikir harus gimana lagi sayanya? Kena penyakit hese apa? gancang pohon. Susah hafal cepat lupanya. Sambil mikir dia melihat seekor semut di bawah. Semut itu menggigit kue makanan roti mau diangkut ke atap, sarangnya di atap. Ya, dia merayap di dinding baru sejengkal sudah tong jatuh. Dek. Dia bangun lagi, digigit lagi, kemudian naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang satu setengah jengkal, jatuh. Naik lagi dua jengkal, jatuh. Terus sampai entah berapa ratus kali. Semakin lama mencoba semakin tinggi. Sudah hampir di atap teng koleang truk jatuh, tapi nggak remuk, kan ringan dan nggak bertulang. Bangun lagi, gigit lagi, sampai tiba di atap, di sarangnya. Oleh Imam Al-Kisai di, di, di, di, diperhatikan. Hadin namlah tuthabir. Kata dia, ini semut sangat ulet Jatuh bangun, jatuh bangun, trial and error, trial and error, terus begitu. Sampai entah ke berapa ratus kali berhasil mencapai puncak yang dia tuju. Dia mikir kalau semut saja bisa seulat itu kenapa saya tidak ya? Akhirnya dia kembali menyemangati diri untuk belajar ilmu nahu, belajar lagi nggak ngerti lagi, belajar lagi nggak ngerti lagi. Tapi semakin lama belajar semakin terbuka, teng teng teng teng teng. Akhirnya beliau menjadi imam di bidang nahu dan menjadi rujukan para ulama setelahnya di bidang nahu. Itu Imam Al-Kisai. Ratusan kali mengulang pelajaran, mungkin ribuan kali. Kita baru tiga kali udah putus asa dibuka kursus bahasa Arab. Wah, semangat. Nah, dari dasar fa'ala fa'ala yafilu faalan fa'ilun maf'ulun terus begitu. Sekali dua kali ah gini-gini udah berhenti. Bulan depan dibuka lagi kursus bahasa Arab. Ikut lagi dari awal lagi. Dari dasar ribuan kali ngulang terus dari dasar. Enggak terus enggak akan bisa-bisa ya. Maka teruslah ulet sampai sampai titik klimaksnya kita capai, kita raih. Setelah titik klimaks kejenuhan dan kejumudan itu terlampaui baru terbuka. Brai gitu. Itulah kesabaran. Para ulama sabar ketika belajar. Sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mengajarkan, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu ini ke tengah umat. Disertai keyakinan, jadilah mereka menjadi imam di dalam beragama. Ya, Itulah jihad yang kedua, jihad dalam menolak syahwat. Kalau yang pertama tadi jihad dalam menolak syubhat, yang kedua jihad dalam menolak syahwat. Berdasarkan hal itulah maka salah satu cara meraih keyakinan perangi setan di dalam meniupkan, membisikkan syubhat dan syahwat ke dalam diri kita, caranya adalah menolak syubhat dengan ilmu, menolak syahwat dengan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bisawab Ya cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu Ana sakit keras selama dua bulan dan saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan hingga akhirnya tanggal 11 Syawal meninggal dunia. Hutang puasa ibu saya sudah dibayarkan fidyahnya. Apakah harus diqadha hutang puasanya oleh anaknya selaku ahli waris? Enggak, cukup membayar fidyah. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan man mata eh, wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu au kama qala sallallahu alaihi Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum hendaklah dibayarkan saumnya oleh ahlinya, oleh ahli warisnya. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah saum nadar. Orang yang punya hutang saum nadar belum terbayarkan sampai mati, maka wajib dibayar oleh oleh ahli warisnya. Adapun kalau saum Ramadan punya hutang, maka wajib dibayar fidyah tanpa harus mengkodokkan oleh orang lain. Ya, bayar dengan fidyah selama berapa hari dia tidak saum. Apa yang harus kita lakukan terhadap di sini ditulis tapi tidak saya baca. Terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin menghentikan kajian salaf. Ya jangan berhenti terus saja jalan. Emang dari dulu dari awal-awal mereka begitu. Karena mereka itu merasa digembosi oleh pengajian kita. Kalau kita makan tidak peduli terhadap keterlibatan dalam berpolitik praktis. Bukan tidak peduli terhadap kondisi bangsa. Rakyat bukan, tapi tidak ingin terlibat pra, eh, politik praktis. Kita berpolitik apa tidak? Ya berpolitik. Politik itu adalah cara untuk meraih satu tujuan. Cara berpolitik kita dengan dakwah. Dakwahi rakyat Bukan melacurkan diri ke dalam kancah perpolitikan yang kotor seperti ini. Nah, orang-orang yang punya kepentingan politik dengan dakwah kita merasa terapa? Tergembosi. Makanya apa yang terjadi? Yang terjadi mencoba membendung kajian-kajian dakwah kita. Karena kalau dari anggota mereka masuk ke kita bisa-bisa tidak lagi aktif di kalangan mereka. Rugi apa tidak? Merugikan kepentingan politik mereka, ya, dunia mereka. Tapi ketika mereka kecewa oleh partai, ya, mereka <laughs> datang ke kita. Ada yang seperti itu banyak. Ikut ngaji, ikut juga ingin jadi pengurus dulu. Antum melarang orang-orang ngaji ke kita. Sekarang antum ngaji ke sini ya afan dulu anak hawa nafsu ngaku dia ya di mana-mana ya kita bukan sekali dua kali puluhan ratusan mungkin ribuan kali dijegal oleh orang-orang seperti itu maju terus pantang mundur ya lama-lama mereka juga eh, dakwah kita berdasarkan ilmu akan terbendung oleh siapapun ya nggak akan terbendung mau menanyakan tentang cara berteman yang baik. Jika kita di salah satu kelompok berperan sebagai ketua atau pemimpin di mana kita tahu sebagai pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik terhadap rekan-rekan. Katakanlah ada organisasi di kampus ada senat, di sekolah ada OSIS. Kadang-kadang ada organisasi ekstra ya bukan intra di kampus. Boleh nggak kita masuk apalagi jadi pemimpinnya, jadi ketuanya? Tergantung. Kalau pengaruhnya bagus boleh. Dengan kita jadi pemimpin atau terlibat, kita bisa mewarnai. Lebih banyak kajian-kajian yang Quran Sunnah. Tidak ada lagi acara-acara hura-hura bermain musik, joget-joget. Nah, sampai ada akhwat yang bercadar ikut juga joget-joget. Pernah lihat videonya? Apa benar eta teh kitunya akhwat baru hijrah, hijrah teh baru pakaiannya aja. Tapi gaulnya tidak hijrah. Tetap dengan kawan-kawan lama habis ngaji, bereng dengan mereka, oh, ada musik, joget ikut. Atau mungkin rekayasa untuk mencoreng citra akhwat bercadar. Dia biasanya nggak pakai cadar, kerudung pun nggak. Yuk pakai jilbab dulu, pakai cadar dulu ikut joget. Jogetnya luwes lagi, seperti yang sudah terbiasa. Mungkin begitu, mungkin. Wallahu a'lam. Keterlibatan kita dimanapun kalau bisa mempengaruhi ke arah yang baik silakan. Jadi apapun kita. Apalagi jadi pemimpin Atau jadi seksi anunya tapi bisa mewarnai. Pemimpin kita, ketua kita bisa dilobi. Lebih baik kita ini berargumentasi. Kita bertanggung jawab atas anggota kita. Kalau mengarah ke arah keburukan, kita memikul dosa keburukan itu. Kita arahkan ke arah yang baik. Yuk, adakan pengajian ini. Terwarnai boleh, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mewarnai malah terwarnai, jangan. Tinggalkan. Cari organisasi lain yang bisa kita masuki dan bisa kita memberi pengaruh yang baik. Itu saja batasannya. Peranan kita di sana itu baik atau buruk, ada atau tidak. Kalau ada pengaruh baiknya silakan. Kalau umpah ada pengaruh baik tapi ada pengaruh buruk, maka jangan. Kalau murni buruk, nggak ada pengaruh baik, apalagi ya, jangan. Ketika mudik ke rumah orang tua, tempat anak dibesarkan dulu, sebaiknya sholat di kosor atau sholat seperti biasa. Tergantung kita domisili di mana. Umpama kita dari kampung, terus pergi ke Bandung. Dan di Bandung ini kita mukim, kita sudah punya rumah, sudah apalagi berkeluarga gitu ya. Terus kita ziarah ke orang tua di luar kota, berarti kita safar. Ya, berlaku hukum safar bagi orang tersebut ya. Boleh mengkosor sholat, tapi lebih utama kita berjamaah di masjid bersama imam. Kalau berjamaah dengan di masjid berarti apa? Empat rokat mengikuti imam ya. Kewajiban berjamaah lebih kuat daripada syariat qasar. Ketika melaksanakan umrah, sholatnya lebih baik kosor atau tidak? Jangan, tapi ke masjid, masjid Nabawi, masjid al Haram ke sana berjamaah dengan imam. Kalau berjamaah dengan imam bisa dikosor tidak? Tidak. Empat rakaat saja. Zuhur empat rakaat pulang. Asar datang lagi, empat rakaat lagi. Begitu. Kecuali kalau kita tidak sholat di masjid. Umpah akhwat. Akhwat di hotelnya. Umpah. Ya silakan di kasar dua rakaat. Berjamah dengan sesama yang umroh. Atau umpamanya begini. Kita mau berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh. Biasanya mbak ba'da zuhur berangkatnya. Ada juga yang pagi, ada juga yang malam, tapi umumnya ba'da zuhur Ah, ba'da zuhur itu langsung ke Mekah. Selama di Mekah itu safar, maka silakan sholat zuhur berjamaah dengan imam. Setelah imam salam, terus biasanya ada sholat janazah dulu, lalu kita sholat asar sendirian. Silakan sholat asarnya di qasar. Karena nanti kita akan safar, ya. Berangkat dari Madinah umpamanya jam 2, Eh, atau setengah tiga sampai di Miqat, di Bir Ali lalu berangkat ke Mekah, sudah kita nggak bisa sholat asar di tengah jalan. Udah di kosor dan di di jama dan di kosor nanti sampai di Mekah sekitar Isya, tinggal maghrib dengan Isya. Jadi kalau tidak berjamaah di masjid, sholatnya sendirian di kamar atau berjamaah dengan kawan sekamar, silakan dikosor ya. Tapi kalau berjamaah di masjid bersama imam maka sempurnakan seperti imam dan itu lebih kuat kewajiban berjamaah dengan imam daripada syariat mengkosor Ustaz apakah ketika mengucapkan rahimahullah berarti kita menetapkan orang itu telah dirahmati karena merupakan fi'il madi? tidak rahimahullah hanya semoga Allah merahmatinya dengan penekanan yang sangat semoga bingit. Dia, itu penggunaan salah satu penggunaan fi'il madhi. Tidak yarhamuhullah tapi rahimahullah. Lebih kuat daripada yarhamuhullah. Itu tidak dibahas dalam nahu atau dalam ilmu sorof. Kalau sorof kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau, pasten dalam bahasa Inggris. Tapi maknanya apa tidak dibahas. Pembahasan lebih dalam dari segi mana di, di, dibahas dalam ilmu balaghah. Makanya bahaya orang hanya belajar nahu, sorof tidak belajar balaghah, nanti keliru salah. Saya pernah mendengar khatib ketika khutbah setiap membaca ayat selalu diakhiri dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan di awal. Ketika beres ditanya kenapa setelah membaca ayat setelah auzubillahi minasyaitonirrajim kan ada ayatnya fa idza qara'tal qur'an fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Qara'ta qara'ta itu fi'il madhi fa idza qara'ta kalau kamu telah membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia bilang begitu dia baru belajar makna fi'il madhi Fil madi itu apa? Telah. Ida qara'ta, bukan ida taqra'u, tapi ida qara'ta. Ya kalau fil madi berarti telah berarti setelah baca Al-Qur'an baru ta'awud. Dia nggak tahu kombinasi antara ida. huruf syarat dengan illa istis eh, dengan apa? E, fa jawab dengan e, fa e, ida syarat dengan fa jawab. Kalau fi'il madhi didampingi diapit oleh idza syarat dengan jawab menjadi ma, menjadi mudhari akan. Lalu saya tanya, "Bapak sholat dulu atau wudu dulu?" Ya wudu dulu enggak sah tuh. Kan Al-Qur'an menyatakan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marufiq. Kalau kamu sudah menegakkan sholat, cuci wajahmu, cuci wudu. Jadi sholat dulu baru wudu kalau begitu. Enggak bisa jawab. Tapi kan hadis <laughs> kuat mana Quran sama hadis. Bingung dia karena dia belajarnya baru fiil mati keliru salah ya. Jadi makna rahimahullah adalah doa. Tapi dengan ditekankan. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah menyebut almarhum. Almarhum fulan, almarhumah fulana. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan terlarang mengatakan almarhum karena almarhum itu jazm dengan isim maf'ul. Jazam itu pasti, pasti dia dirahmati. Para apakah dia dirahmati apa tidak? Belum tentu. Ya kita tidak tahu, itu urusan Allah. Kita hanya berharap semoga dirahmati. Tapi kalau almarhum jazam, maka sebagian ulama melarang mengatakan almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Padahal itu sudah menyebar. Ada enggak yang membolehkan? Ada. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya boleh nggak mengatakan almarhum? Boleh karena almarhum tidak mesti jazm. Itu juga sama dengan doa tapi doa yang lebih kuat. Beliau membolehkan mengucapkan almarhum. Ya, seperti itu. Jadi kalau antum mengatakan almarhum fulan ya enggak apa-apa. Ada rujukannya ya. Tapi umumnya menyatakan rahimahullah. Anas seorang pedagang yang banyak berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai karakter. Kalau misalnya kita tidak ingin bergaul dengan mereka, tapi kita sering berinteraksi jual beli, apakah harus anak tinggalkan? Berbeda antara bergaul dengan e, interaksi berdasarkan kebutuhan sesat. Bukan berarti kita tidak boleh menyapa kecuali orang soleh nanti atau semua orang kita musuhi. Bukan begitu. Kalau bergaul itu sehari-harinya bareng dengan dia duduk-duduk bareng gitu ya. Ngobrol-ngobrol, ngaji bareng itu bergaul. Tapi kalau umpamanya, ah ini tukang cendol, saya demen banget cendol umpamanya. Tapi dia kelihatannya banyak melakukan kebidahan ya. Gak boleh, <laughs> gak harus begitu. Silakan, itu bukan bergaul, itu interaksi sesaat. Interaksi yang didasarkan pada kebutuhan saat itu boleh kita dagang, ya. Wah, ini mah jenggotnya dikurut, enggak, enggak akan dijual. <laughs> Mang sini beli, enggak. Itu mah isbal, malah laku-laku. <laughs> Boleh berjual beli seperti itu ya, berinteraksi seperti itu, main futsal dengan orang-orang seperti itu, main badminton dengan orang seperti itu, nggak masalah karena itu bukan bergaul, itu interaksi yang didasarkan pada keperluan sesaat, tidak apa-apa karena tidak akan mempengaruhi. Kecuali kalau tiap hari futsal sama dia terus setelahnya itu kemudian jajan bareng, makan bareng, nah, itu sudah bukan interaksi sesaat tapi itu bergaul ya. Ustaz, sudah 9 bulan saya futur dalam mengamalkan puasa Senin Kamis. Tapi sekarang semangat dalam menjalankan sholat malam. Bagaimana cara agar saya tetap istiqamah puasa sunnah plus sholat malam? Eh, doakan saya Ustaz, semoga skripsi saya diberi kemudahan. Apa hubungan puasa dengan skripsi? <laughs> ya. Iya. Mestinya saling terkait antara sholat malam dengan saum. Siapa orang yang sholat malamnya benar, khusyuk, ikhlas, diterima oleh Allah, dia akan terdorong untuk saum di siang hari. Imam Ibn Rajab al dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal menyatakan, para ulama salaf zaman dahulu kalau malamnya mereka bisa tahajud, siangnya mereka saum. Dan saumnya mereka jadikan sebagai rasa syukur atas hidayah Allah tadi malam yang membuat dia tahajud. Dia tahajud itu karena apa? Karena hidayah dari Allah. Kalau nggak ada hidayah nggak akan bisa tahajud. Bangun bangun. Tapi cuma kencing aja terus tarik lagi selimut. Kepikiran tahajud kepikiran tapi malas beratlah udah mending tarik selimut. Dah tidak wajib ini kan gitu ya. Dia tidak diberi hidayah untuk tahajud. Kalau orang tahajud itu karena hidayah Allah dan itu nikmat yang sangat besar, wajib disyukuri. Para sahabat cara mensyukurinya dengan cara melakukan saum di siang hari. Begitulah seterusnya, ya. Jadi kalau sebuah ibadah makbul tandanya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk melakukan amalan lain setelah itu. Amalan baik lain setelah itu ya. Ya semoga ikhwan yang bertanya ini dimudahkan di dalam menyusun skripsi. Jangan sampai dari dulu bab satu aja ya, bab niat. Semoga dilancarkan, semoga cepat selesai, cepat sidang, cepat nikah. Terakhir ya, yang mengaminkan akhwat. Amin, semoga ke saya kata akhwat. Boleh kak kita meninggalkan kajian sebelum selesai ketika isi kajian banyak syubhat? Oh dari awal. Ah, ini mah nggak benar dari awalnya sih sudah nggak benar, udah tinggalkan. Allah berfirman, "Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, ya.